ya kedoliman terhadap suatu jiwa karena dia memutuskan hak jiwa tersebut. Jiwanya ingin makan, dia alasan zuhud ya, mungkin alasan ingin orang yang zahid enggak mau makan yang enak-enak. nggak mau menikah dengan alasan ingin menjadi orang yang zuhud. Nah, kalau seperti ini adalah Bukan zuhud yang terjadi, bukan zahid, tapi adalah tazahud. Orang-orang yang berpura-pura zuhud. Ini zuhud yang bid'ah. Nah, dikatakan oleh Ibn Taimiyah dalam Mas Mufatawa, zuhud yang bid'ah demikian. Karena apa di luar aturan Islam. Bagaimana zuhud yang sebenarnya? Fa innalaha haqqan. Maka sesungguhnya terhadap jiwa itu ada hak bidalili qalihi sallallahu wasallam dalam hadisnya Bukhari wa ghairuhu min hadisi Abi Juhaifah Wahab ibnu Abdullah As-Suwali radhiyallahu anhu <clears throat> beliau mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan sesungguhnya terhadap jiwamu nam ada hak ini yang sesungguhnya hak terhadap jiwamu atas kalian. Oleh kita masing-masing harus memenuhi jiwa kita. Ini ya jiwa kita. Ada hak. Kita harus memenuhinya. Nah. Hatta in naqailan minhum sampai sesungguhnya <clears throat> ada yang mengatakan di antara mereka yaqulu li kada wa kada seperti ini keadaannya. Saya sempat ingin seperti ini. Saya nggak mau makan ini. Wa kada sunnatu astahi kada. Dan beginilah jalan saya yang saya inginkan seperti ini. Nggak mau makan yang enak-enak seperti ini nggak mau. Ini ya. Karena ingin orang menjadi orang yang zuhud. Fala tanawalahu maka saya enggak makannya. Saya enggak mau makan. Karena ini jalan saya yang saya tempuh seperti ini keadaannya. Wahada in wahadan khirafun anil hilli. Dan ini adalah bentuk suatu penyimpangan dari barang-barang yang halal. Ini padahal halal bukan haram. Tapi kenapa dia meninggalkan? Kenapa dia enggak mau makan barang-barang yang sudah jelas kehalalannya? Nah, ada mungkin daging atau mungkin ya yang enak-enak ada di sampingnya, di depannya tinggal makan, tapi dia nggak mau. Dan alasan ingin orang ingin apa suhud meninggalkan keenakan di dunia. Padahal jiwa ya tubuh kita punya hak. Maka penuhi hak tersebut. Wa khilafu sunnati Rasulullah SAW fa innahu yatanawalu al-mustas al-mustaha minal haldi wal asali wa hirihima. Berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Maka sesungguhnya beliau adalah manusia yang memakan. Tak memang berhasrat dengannya. Berkeinginan dengan makanan tersebut. Dari hal-hal yang manis. Atau mungkin madu. Dan selain daripada keduanya. Kalau berhasrat dimakan, di, di depannya dimakan. Kalau enggak ya sudah ditinggalkan. Demikian. Fala tafitu ila zahid dan jangan apa memaling melihat kepada orang yang zahid kalla ilmuhu yang sedikit ilmunya. Jangan melihat, ya jangan melengos kepada orang-orang yang zahid yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura zuhud karena sedikit ilmunya dengan alasan ingin orang yang zahid sehingga meninggalkan demikian demikian demikian. Fa akhrama nafsahu haddaha. Dia mengharamkan untuk dirinya bagian jiwanya. Ini ya. Diharamkan enggak boleh. Untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Minal mustaha alal itlaq. Dari apa-apa yang memang berhasrat. Jiwanya sebenarnya ingin, ya, ingin seperti itu. Tapi dia menahan. nggak memenuhi keinginannya secara mutlak. Nah ini. Ini yang tercela, tidak diperkenankan ketika dalam masalah hal-hal yang demikian kemudian dia meninggalkan dengan alasan ingin orang yang zahid. Fa innahu ila dulmi aqrabu minhu ila adli. Maka sungguhnya dia berbuat satu ketuliman lebih dekat daripada berbuat satu keadilan. Berbuat satu yang menempatkan pada proporsinya, pada tempatnya. Apakah demikian apa pengertian zahid dia meninggalkan hal-hal yang enak segalanya secara mutlak? Nah, ini suatu ketuliman, satu tindakan yang tidak adil karena menempatkan bukan pada tempatnya. Namanya zahid, orang yang zuhud adalah meninggalkan apapun yang tidak berfaedah untuk negeri akhiratnya. Nah, ayo khafu min tanawulihi atau dikhawatirkan dari makannya, yakni eh oh lompat ya. Oh ya afan. Wa inna ma yutrak yutrakul mustaha dan sesungguhnya diperbolehkan meninggalkan hal-hal tersebut yakni ditinggalkan hal-hal yang dia ingin, sangat ingin. Tak Takala memang eh, saubat ya, susah jalannya kepadanya untuk ia tempuh, untuk diadakan. Nggak bisa untuk makan yang enak-enak, nggak bisa untuk demikian, demikian, demikian, sehingga dia harus meninggalkan. Karena memang susah untuk mendapatkannya. Mislu alla yahsul ayyasula illa biwajhin makruh seperti enam tidak adanya dihasilkan sesuatu kecuali dengan cara yang tidak disenangi. Enam harus susah payah. Ini di rumah ya nggak ada apa-apa adanya cuma apa ya mungkin tempe saja. Dia ingin daging maka boleh tinggalkan, gak usah makan daging. Seandainya memang ia ingin mendapatkannya dengan cara yang susah, harus ke sana, harus ke kota, harus ke Magetan. lah ini ditinggalkan, walaupun dirinya menginginkan sangat-sangat sekali. Atau yukhof, dikhawatirkan. Nam dari makannya, ketika dia memang makan dan diperbolehkan meninggalkannya, karena akan melemahkan azmihi ini inhilalu azmihi akan melemahkan keinginan yang kuat. Dia ada keinginan nanti malam mau belajar. Ya. Kemudian dia meninggalkan enggak usah makan kenyang, enggak usah makan daging sudah. Dia makan sedikit. Karena keinginannya ingin kuat nanti akan murojaah sampai jam malam mungkin jam 11 atau mungkin jam 12. Nah, silakan ditinggalkan, enggak jadi mengapa. Dikhawatirkan ketika dilaksanakan akan menyerang rasa kantuk. Nah ini, ini repot. Padahal mungkin pagi harinya dia harus mungkin setor satu jus persiapan kepada ustadznya. Nah ini demikian. Fatad ma'ul nafsu fi fistidamatihi. Yang menyebabkan jiwa akan apa? Ia ini akan apa istidamatihi yakni daim daiman apa daiman eh continue nanti jiwa yang nanti jiwanya akan terlatih dengan ingin seperti itu terus menerus khawatir nanti dia akan condong ke sana terus menerus satu kali dua kali terus ingin kepengin terus nah kalau dikhawatirkan demikian jangan. Ayuh daru min dalika ziyadat siba atau dikhawatirkan ya dari demikian itu ketika dia melakukan ziyadah siba yakni tambahan kenyang fayus qaluhu an ibadatihi akan menyebabkan dia berat dari ibadahnya berat untuk beribadah fa amma tanawuluhu fi badl aqatil litakwiyah nafsi Adapun memakainya jadi sebagian-sebagian waktu ya yang untuk menguatkan jiwanya ini tidak mengapa fadzalika bilil marid yang demikian itu kedudukannya seperti enam yaitu pengobatan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit enam biasanya akan diberi makanan-makanan yang memang bergizi, yang enak-enak, yang selera biar dia cepat sembuh. Yumdahu wala yudom. Ini dipuji Nam wala yudam, tidak dicela. Wala ba'sa bi rifqin bi al suyub. Dan tidak mengapa nam untuk melembutkan jiwa seperti ini di taqwa ala suluk agar yakni untuk memperkuat ketika dia bersikap. <clears throat> Nam ini masalah zahwat tentang sahabat-sahabat jiwa. Taib, Allah alam bisawab sudah habis waktunya. Ilahuna tafadalu habitakumullah.